Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al mabawati rahmatan lil'alamin Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Baik, ini sesi yang kedua dari pertemuan kita yang ke-16 ini. Masih dari pembahasan kitab tauhid alladhi huwa haqqullahi al 'abid dari program kuliah Mafatih Halal Baik. Bab yang ke-16 bab syafaat. Di akhir dari bab ini setelah menyebutkan lima ayat penulis rahimahullahu taala membawakan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala Abu Abbas berkata Abu Abbas yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nafallahu amma siwahu kullama yata'allaqu bihil musyrikuna fanafa an yakuna li ghairihi mulkun aw kistun minhu aw yakuna aunan lillahi falam yabqa illa syafa'ah فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ya. Abu Labbas berkata dari selain dirinya Allah menafikan segala hal yang menjadi tumpuan kaum musyrikin. Dia menafikan adanya kekuasaan atau sebagian kekuasaan tersebut pada diri pada selain dirinya atau adanya pembantu bagi Allah sehingga tidak tersisa sehingga tiada lagi yang tersisa kecuali syafaat oleh karena itu, dia menjelaskan bahwa syafaat itu tidaklah bermanfaat kecuali kepada orang yang Arab yang Allah izinkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى Dan mereka tidaklah dapat memberi syafaat kecuali bagi orang yang telah Allah ridhai. Ya. Kata beliau, فَهَذِهِ الشَّفَاءَةُ التي يظنها المشركون وهي منفية يوم القيامة كما نفاها القرآن Syafaat yang disangka oleh kaum musyrikin inilah yang tidak akan ada pada hari kiamat sebagaimana dinafikan oleh Al-Qur'an. Yang disebut dengan nama syafaat apa tadi? Syafaat manfiyah. Jadi ini syafaat yang dinafikan pada hari kiamat. Jadi kalau baca ayat-ayat menafikan syafaat, syafaat ini yang dinafikan. Syafaat ini yang dinafikan. Baik. Wa akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ya'ti yasjudu li rabbih wa yahmaduhu la yabda'u bis syafa'ati irfa ra'saka wa qul wa qul yusma wa sal tu'ta wa واشفع تشفع kemudian dikatakan di apa namanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan bahwa pada hari kiamat beliau datang bersujud kepada Rabbnya dan mengaturkan segala pujian kepadanya tanpa memulai dengan memberi syafaat. Tanpa memulai dengan memberi syafaat. Ya. Jadi beliau tidak langsung memohon syafaat, tapi ada pendahuluan. Memuji Allah dulu. Memuji Allah dahulu. Baik. Maka dikatakan kepada beliau, angkatlah kepalamu, berucaplah, niscaya ucapanmu akan didengarkan, mintalah niscaya engkau akan diberi, beri syafaat, niscaya syafaatmu akan diterima. Baik itu dalam satu hadit ya. Pembahasannya di satu hadit. Itulah hadit syafaat yang panjang dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Waqala lahu Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah berkata kepadanya. Ini hadith lain. Ini hadith riwayat Al-Bukhari. Man as'adun nasi bisyafa'atika? Qala man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Abu Hurairah bertanya, siapakah manusia yang akan berbahagia dengan syafaatmu? Kalau bahasa lebih tepatnya dikatakan siapakah manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu? As'ad kan isim tafdil. Paling berbahagia dengan syafaatmu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, orang yang mengucapkan la ilaha illallah secara ikhlas dari dalam hatinya. Ya. Kata beliau, fatilka syafa'atu li ahli al-ikhlasi bi'idnillah. Wa la takunu liman asyraka billah. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود ya kata beliau syafaat tersebut diperuntukkan kepada orang-orang yang ikhlas dengan seizin Allah dan tidak diperuntukkan untuk orang yang mempersekutukan Allah. Ya, ini sudah jelas ya syafaat itu dan syafaat musbata itu hanya diperuntukkan untuk ahlul ikhlas, orang yang bertauhid saja. Adapun musyrik dia tidak dapat syafaat yang seperti ini. Itu dinafikan dari mereka. Hakikatnya bahwa Allah Subhanahu jualah yang melimpahkan karunianya kepada para pemilik keikhlasan orang-orang yang menauhidkan Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya dalam bentuk memberikan ampunan kepada mereka melalui doa orang yang Allah izinkan untuk memberi syafaat dalam rangka memuliakan orang tersebut dan agar dia meraih al-maqam al-mahmud kedudukan yang terpuji. Ya. Jadi ya, sini pembahasannya kalau dilihat hakikat dari syafaatul umma itu hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang memberi keutamaannya kepada ahlul ikhlas. Ketika ada syafaat untuk mereka yang disyafaati maka itu hanya diberi kepada ahlul ikhlas saja. Ya, orang yang ikhlas maka akan diampuni dengan perantara doa orang yang diizinkan memberi syafaat. Ya. Untuk apa? Supaya dia dimuliakan. Dan supaya dia meraih al-maqam al-mahmud. Kedudukan yang terpuji. Al-maqam al-mahmud ini ini ada beberapa penafsiran di kalangan para ulama. <clears throat> ya. Dan umumnya ditafsirkan al-maqam al-mahmud itu adalah kedudukan yang dipuji oleh seluruh makhluk. Ya, itulah syafaatul udma, di mana pada hari kiamat ketika Nabi memberi syafaat, seluruh makhluk memujinya. Kita yang disebut sebagai al-maqam al-mahmud. Untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fasyafa'atul lati nafahal Qur'anu maka fiha syirk. Ini kesimpulannya sekarang ya, diperhatikan. Syafaat yang dinafikan oleh Al-Qur'an jadi syafaat yang Al-Qur'an nafikan adalah yang mengandung kesyirikan. <clears throat> ini definisinya ya, untuk syafaat al-manfiyah. Jadi syafaat yang dinamikan dalam Al-Qur'an apa dobitnya, ukurannya? apa yang ada kesyirikan dalamnya. Walihada asbata syafa'ata biidnihi fi mawadhi'. Karena itulah Al-Quran tidak dinafikan di semua tempat, tidak. Ya. Al-Quran menetapkan ada pembolehan syafaat sesuai dengan izin Allah di beberapa tempat dalam ayat. Jadi ada, tapi dengan izin Allah. Jelas ya? وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص dan diperjelas oleh Nabi bahwa syafaat ini yang diizinkan ini itu hanyalah orang yang apa? bertauhid dan ikhlas. Nah, ini yang diizinkan menerima syafaat. Baik. Jadi dari ucapan <clears throat> Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini rahimahullahu taala kita bisa simpulkan ya bahwa syafaat itu terbagi berapa? Terbagi dua. Ada syafaatul manfi, ada ada syafaat al-musbatah. Ya, babit syafaat al-manfiyah. Syafaat al-manfiyah itu adalah syafaat syafaatul manfiyah, syafaat untuk ahli syirik kaum musyrikin. Nah, ini yang dinafikan darinya syafaat, dinafikan. Jadi syafaat al mamfi artinya syafaat yang dinafikan. Nah, ini terhadap orang yang berbuat kesyirikan. Iya. Atau orang syafaat al mamfi adalah syafaat yang diminta dari selain Allah. Yang diminta dari selain Allah. Padahal yang tidak ada yang mampu kecuali Allah semata. Ah, inilah yang dinafikan. Tidak ada yang bisa memberi syafaat. Ah, yang kedua ada namanya syafaat al-musbatah. As-syafaatul musbatah. Ah, inilah syafaat yang diminta dari Allah. Kalau kita memohon syafaat, syafaat ini yang kita minta kepada Allah. Ini syafaat yang ditetapkan. Dan syafaat yang seperti ini hanya untuk siapa? hanya untuk ahli tauhid dan ikhlas. Terikat dengan dua syarat. Apa dua syaratnya tadi? Izin Allah untuk yang memberi syafaat dan ridha Allah terhadap yang disyafaati. Jadi dua syaratnya. Orang yang akan memberi syafaat diidinkan oleh Allah. Kalau ada yang eh, dia beri syafaat kepada orang tuanya, ditinggikan kedudukannya di sorga, dan diberi syafaat untuk orang tuanya, dikeluarkan dari neraka dimasukkan ke surga. Maka yang meminta ini si anak ini yang meminta untuk orang tuanya itu harus Allah izinkan dulu dia memberi syafaat. Jelas ya? Nah, kemudian yang kedua, orang tuanya misalnya yang diberi untuknya syafaat atau dimintakan untuknya syafaat, nah, itu disyaratkan dia harus diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Dan izin Allah, ridha Allah itu untuk untuk siapa? Ahli tauhid saja. Ya kalau musyrik, musyrik itu tidak mungkin dia bisa memberi syafaat kepada orang. Dia disyafaati juga tidak mungkin karena dia tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selesai pembahasan syafaat di sini, penulis rahimahullah taala mempoinkan 8 pembahasan. Masail di halaman 81. Iya. Baik. Kata beliau fihi masail. beberapa permasalahan yang terkandung dalam bab ini. Ya. Al-ula tafsirul ayat. Yang pertama tafsir ayat-ayat. Ada berapa ayat di sini? Ada lima ayat. Ada ayat di surah Al-An'am, ayat di surah Az-Zumar, ayat di surah Al-Baqarah, ayat di surah al najm dan ayat di surah Saba. Dan semuanya telah kita terangkan. Athaniyatu sifatu asyafaatil manfiyah. Yang kedua sifat syafaat manfiyah. Bagaimana sifat syafaat manfiyah itu? Hiya allati tutlabu min ghairillahi fi ma la yaqdiru illallah. Syafaat yang diminta dari selain Allah padahal yang tidak ada yang mampu kecuali Allah itu yang dinafikan atau terhadap ahli syirik dinafikan. Baik. Pembahasan yang ketiga, sifatu asy-syafa'atil musbatah. Sifat syafaat yang ditetapkan. Bagaimana sifat syafaat yang ditetapkan? Hiyallati tutlabu min Allah. Itulah yang diminta dari Allah watakunu bisyartain dengan dua syarat. Apa syaratnya tadi? Idnillahi lisyafi' wa ridahu anil mashfu'ilah. Ada izin Allah untuk orang yang memberi syafaat dan ridha Allah untuk siapa yang disyafaati. Baik. Ar-rabi'atu yang keempat, dikru asy-syafa'atil kubra wa hiya al-maqamul mahmud. Penyebutan syafaat yang terbesar. Ya, yaitu syafaat di al-maqam al-mahmud. Ya, al-maqam al-mahmud ini mayoritas ulama itu menafsirkannya seperti yang telah saya sebutkan tadi. Yaitu syafaat Nabi pada hari kiamat di pada mahsyar syafaatul utma yang seluruh makhluk memuji beliau. Itu al-maqamul mahmud. Ada memang sebagian riwayat yang mengatakan bahwa Al-Qamul Mahmud itu Allah mendudukkan nabinya sallallahu alaihi wasallam di atas arsy Iya. Tapi ini sanatnya ada kelemahannya. Riwayat-riwayat yang seperti ini itu tidak dipakai sebagai hujah. Jadi Al-Maqamul Mahmud itu di atas penafsiran yang telah kita terangkan tadi. Baik, al satu yang kelima, sifat ma yaf'aluhu sallallahu alaihi wasallam wa annahu la yabda'u bi syafaati awwalan bal yasjud fa idza adina Allah lahu syafa cara Nabi cara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan bahwa beliau tidak memulai dengan syafaat tapi beliau sujud kemudian apabila Allah telah mengizinkan beliau barulah beliau memberi syafaat iya ini padahal beliau adalah makhluk yang paling afdal diberi khususan kira-kira selain Nabi bagaimana jadi ini diingatkan untuk penulis untuk apa beliau ingin menegaskan bahwa urusan syafaat itu murni milik Allah syafaat Nabi saja ingin memintanya dia sujud dulu bermohon dulu kepada Allah padahal hamba yang paling dicintai dari semenjak dunia sudah diberitakan kepada nabinya bahwa dia yang meminta syafaat ini. Tapi bersama dengan itu beliau sujud dulu. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya. <clears throat> dengan pujian-pujian yang baru beliau bisa ucapkan pada saat itu. Iya. Jelas ya? Nah, ini semuanya penegasan bahwa syafaat itu murni milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Asadi satu man as'adun nasi biha. Manusia yang paling atau siapakah kalian manusia yang paling berbahagia dengan syafaat beliau tersebut? Jawabannya siapa? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Itu penegasan Nabi ya dalam hadith Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari. Khalisan min qalbihi dalam sebuah riwayat khalisan min nafsihi Siapa yang berucap la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Dalam sebuah riwayat ikhlas dari dirinya. Ya, maka ini juga penegasan bahwa syafaat itu khusus untuk ahli tauhid saya. Khusus untuk ahli tauhid. Iya. Karena itu miskin ya subhanallah. Orang-orang yang berbuat kesyirikan inginnya dapat syafaat dia tidak dapat apa-apa. Karena itu maksud baik itu tidak cukup. Ya, kalau disebut niatnya niatnya bagus ingin dapat syafaat. Wa ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum wa yaquluna haula'i syafa'una indallah. Itu kan maksud baik semua. Ya. Dia tidak dapatkan kecuali dengan jalannya kecuali dengan tauhid dan sunnah baru bisa dia dapatkan iya dan ini pelajaran penting ya di pembahasan syafaat ini kemudian as-sabi'atu annaha la takunu liman asyraka billahi yang ketujuh syafaat beliau tersebut tidak diperuntukkan kepada orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah. Ya, karena Allah khususkan, karena Nabi khususkan syafaat ini untuk ahli tauhid maka ini menunjukkan bahwa orang yang berbuat kesyirikan itu tidak akan mendapatkannya. Atsaminatu bayanu hakikatiha. Yang kedelapan penjelasan tentang hakikat syafaat yang sebenarnya. Ya hakikatnya Allah yang memiliki syafaat. Allah yang memberi anugerah syafaat kepada ahli ikhlas, orang yang bertauhid sehingga mereka diampuni dengan perantara siapa yang Allah izinkan. Jelas ya? Nah, begitu hakikatnya. Kalau bicara hakikat syafaat, pemilik syafaat adalah siapa? Allah. Diberikan kepada siapa? Ahli tauhid, ahli ikhlas. Dengan perantara siapa? dengan perantara orang yang dengan perantara doa orang yang Allah izinkan. Allah izinkan. Kenapa orang ini diizinkan oleh Allah untuk memuliakan dia dan untuk dia meraih al-maqam apa? Al-mahmud. Jelas ya? Untuk meraih al-maqam al-mahmud. Jadi itu hakikat syafaat. Ya, saya sudah terangkan dari awal ya, syafaat itu selalu tiga sudut. Sudut yang pertama adalah Allah pemilik syafaat. Sudut yang kedua siapa yang dimintakan untuknya syafaat. Dan sudut yang ketiga perantara yang memohon kepada Allah untuk orang yang meminta syafaat ini. Nah, itu hakikat dari syafaat. Allah beri syafaat kepada orang yang memintanya, memintanya harus siapa? Ahlul tauhid wal ikhlas yang berdoa kepada Allah menjadi perantara ini diizinkan untuk memuliakan dia dan untuk meraih al-maqam al-mahmud. Jelas sampai sini? Itu hakikat syafaat yang diterangkan oleh penulis rahimahullah taala di dalam bab ini. Kita berpindah ke bab yang ke-17 di halaman 82 dari buku panduan. Berkata penulis rahimahullah taala babu قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت الآية Bab firman Allah Ta'ala Sesungguhnya Engkau ya Nabi Muhammad Takkan bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai Iya Baik Apa hubungan bab ini dengan bab setelahnya? atau bab sebelumnya. Kalau bab setelahnya jelas ya. Bab setelahnya ini pembahasan tentang gulu. Pembahasan tentang ekstrim. Ya. Jadi jangan berlebihan. Nabi itu tidak bisa memberi hidayah. Tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang dia cintai. Maka jangan berlebihan, ekstrim. Tapi kalau bab sebelumnya, apa kaitannya? Kaitannya dengan bab sebelumnya, sebagaimana syafaat itu murni milik Allah Subhanahu wa taala, Nabi tidak ada andil di situ. Sama dengan hidayah. Ya. Hidayah juga itu milik Allah. Nabi tidak ada andil dalam memberi taufik dan ilham kepada siapa yang beliau cintai. Baik. Itu hubungannya ya antara bab ini dan bab sebelumnya. Ya. Maka maksud dari penulis rahimahullah taala juga menjelaskan bab ini terkait dengan pembahasan tauhid adalah beliau ingin menjelaskan ya beliau ingin menjelaskan bahwa syafaat itu hak murni milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada siapapun yang bersyarikat bersama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Iya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki hidayah kepada siapa yang beliau cintai, maka beliau juga tidak memiliki syafaat. Iya. Kalau sebelumnya itu bab syafaat, itu penetapan syafaat. Kalau di bab ini Seakan-akan penulis ingin menjelaskan bahwa syafaat itu hak murni milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekaligus beliau terangkan bahwa hidayah itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat ini dikatakan di sini innaka la tahdi man Sungguh yang kau Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah Tak akan mampu memberi hidayah kepada siapa yang kau cintai. Ya, inna kesungguhnya engkau. Ini pembicaraan ditujukan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. La tahdi. Sungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah. Hidayah itu terbagi dua. ya saya bagi hidayah terbagi dua sesuai untuk pembahasan kita. Kalau kita ingin bagi hidayah, hidayah itu ada yang membagi menjadi empat. Ibn Al-Qayyim pernah membagi hidayah menjadi sepuluh. Ya, tergantung pembahasannya bagaimana. Cuma di sini untuk urian ayat ini saya jelaskan bahwa hidayah terbagi berapa? Terbagi dua. Ya. Hidayah yang pertama ada namanya hidayah atau taufik wal ilham. Hidayah taufik dan ilham seorang itu diberi petunjuk oleh Allah. Dipastikan dia menerima petunjuk itu. Mendapatkannya. Diberi ilham untuknya. Nah, ini hidayah taufik wal ilham namanya. Hidayah taufik dan ilham ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinafikan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di sini. Dikatakan innaka la tahdi man ahbabta. Engkau Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kau cintai. Ada hidayah yang kedua, namanya hidayah ad-dalala wal irsyad. Hidayah ad-dalala wal irsyad. Hidayah memberi, hidayah menunjukkan dan menerangkan, mengajak menunjukkan, menerangkan, mengajak, eh, itu tugas Nabi kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tugas para nabi dan para rasul. Iya. Nah itu di dalam Al-Qur'an dikatakan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkau Nabi Muhammad sungguh memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Hidayah apa maksudnya? Hidayah adalah lual wal irsyad. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا الأمى على 'alal Adapun Samud kami sudah beri hidayah. Tapi dia lebih cinta kebutaan di atas hidayah. Hidayah apa di sini? Dalal wal irsyad. Ya, sudah ditunjuki jalan, tapi lebih senang buta daripada dia menerima petunjuk Allah. Jelas ya? Nah, ini pembagian hidayah ini ini juga sama dengan pembagian idin tadi itu terbagi dua. Nah, ini dari pentingnya ilmu syariat. Kadang satu kalimat dalam Al-Qur'an itu semuanya hidayah, petunjuk. Tapi ternyata ada pembagiannya. Ya, dan ini akan memudahkan kita memahami. Sebab kalau kita tidak pahami ini nanti akan dikatakan kok bisa kontradiksi. Di ayat ini dikatakan Nabi tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang beliau cintai. Di ayat yang lain dikatakan wa inna kala tahdi ila sirati mustaqim. Engkau Nabi Muhammad sungguh memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Nah, ini biasanya dipakai oleh kaum mulhidin. Kaum munafikin, orang-orang yang ingin menyerang umat Islam, biasanya diambil ayat-ayat yang seperti ini untuk membuat ragu ya umat Islam. Ya, dan ini biasanya dipakai ya oleh kaum mulhid, orang-orang yang melakukan gerakan apa namanya ingin memurtadkan manusia dari Islam, biasanya diambil ayat-ayat yang seperti ini. Ya. Jelas ya? Nah, itu banyak ayat-ayat seperti itu. Yang orang-orang jahil saja yang bisa apa namanya? tertipu. Tapi kalau dia adalah suara yang memahami Al-Quran dengan benar, Al-Quran itu jelas sekali, petunjuk yang jelas. Ya dulu ada yang mengaku Nabi itu siapa namanya? Isa Bugis. Pernah dengar? Ya. Itu dia buat ragu terhadap Al-Quran. Katanya Al-Quran ini bukan bahasa Arab. Apa buktinya? Di antaranya wajah Arab buka wal malaku sofan sofan. Dan datang Robmu dan al-malak. Al-malak itu kan satu, mufrad. Ya. Kalau bahasa Arabnya katanya satu. Datang Robmu, Rob cuma satu, datang malaikat satu. Kok bersof-sof? Nah, ini tidak benar Al-Quran ini katanya. Ya, memang karena akal dia tidak benar, pemahaman dia tidak benar, makanya seperti itu. Al-malaku kan di situ pakai alif lam. Alif lam itu lil istigraqil jinsi dalam bahasa Arab. Artinya seluruh jenis malaikat, bukan satu malaikat. Sama dengan ayat wa khuliqal insanu dhaifa. Diciptakan manusia itu lemah. Al insan kan satu, bukan satu manusia, tapi jenis dari manusia, seluruh manusia itu diciptakan dalam keadaan apa? Lemah. Itu bahasa Arab. Ya, sebagian mulhidin juga dia bawakan ayat di surah As-Saffat. Farsalnahu ila mi'ati alfin au yazidun. Maka kami utus dia Nabi Yunus ini kepada 100 ribu orang atau lebih. Ya. Atau lebih. Bagaimana caranya Al-Quran ini katanya ragu. Ya. Masa tidak bisa dipastikan 100 ribu atau lebih? Ya. Nah, ini jawabannya bagaimana? Nah, ini bahasa Arab saja. Au di situ kan, au dia pahami bermana petaradut. Nah, ini keliru. Audisi itu itu dia bermana bal. Bal yazidun atau au taradut bukan pada Allah yang ragu, tapi orang yang melihat kejumlahnya yang ragu. Itu ada semua di uslub bahasa Arab. Jelas ya? di Bahasa Arab itu indah, sangat bagus. Hanya saja sekali lagi penuntut ilmu itu perlu dia mendalami hal yang seperti ini. Ya memang kajian-kajian seperti ini itu yang hadir memang cuman orang-orang yang mau belajar. Ya, mau belajar serius. Jelas ya? Jadi saya santai sebenarnya dari awal pembahasan itu saya tahu nanti awal pertemuan ramai nanti yang hadir. Tapi akhir wallah alam. Ya. Dan saya santai satu dua orang pun yang hadir nggak ada masalah kalau saya. Saya selesaikan semua materinya insyaallah Allah taala mudah-mudahan bermanfaat. Ini iya, semuanya. Tapi yang seperti ini memang harus ditekuni, ya. Dan disitulah kualitas seorang penuntut ilmu yang membedakan derajatnya, yang membedakan apa namanya kedudukannya, ya. Dan mungkin itu menjadi sebab dia lebih dimudahkan di dalam apa namanya tahapan berikutnya kepada ilmu syariat itu. Baik. Jadi hidayah tadi ada berapa? Ada dua. Ada hidayah at-taufiq wal ilham dan nah, ini yang dimaksudkan di dalam ayat di sini yang dinafikan dari Nabi Muhammad dan yang kedua ada hidayah apa hidayah ad-dalalah wal irsyad baik jadi inna kala tahdi man ahbabta sungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kau cintai. Kelanjutan ayat walakin Allah yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tapi dialah Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki dan dialah Allah yang paling tahu siapa orang-orang yang berhak mendapatkan hidayah. Siapa orang-orang yang berhak mendapatkan hidayah. Iya. Jadi sisi pendalilan ayat itu jelas ya bahwa Rasul itu tidak memiliki manfaat, tidak bisa mendatangkan, eh, tidak bisa menolak bahaya, tidak bisa memberi, tidak bisa menahan. Ya. Semua perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka kaitannya dengan pembahasan syafaat sebagaimana Nabi di dalam hidayah tidak memiliki apa-apa, demikian pula dalam syafaat. Tidak memiliki apa-apa. Syafaat itu murni hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sisi pembahasan tauhid yang lainnya bahwa siapa yang memohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dilonggarkan kesusahannya, dibantu hajat dan keperluannya, maka itulah kesyirikan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki perkara apapun. Perkara itu hanyalah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan terdapat juga penegasan bahwa seorang itu harus menundukkan Nabi pada tempatnya. Tidak boleh dia ekstrim, berlebihan. Tapi semuanya pada tempatnya. Baik, jadi ini tiga sudut pendalilannya terkait dengan ayat. Faidah yang dipetik dari ayat, pertama terdapat bantahan terhadap orang yang meyakini bahwa wali itu bisa memberi manfaat atau mendatangkan bahaya. Kemudian yang kedua terdapat dalam ayat bahwa hidayah taufik dan ilham itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan terdapat di dalam ayat bahwa eh, seorang cinta sebagian yang kecintanya tabiat itu tidak dipermasalahkan. Nabi cinta kepada pamannya. Ini kan terkait dengan pamannya ya. Dan itu tidak ditegur masalah siapa yang dicintai. Ya namanya kemenangan dia cinta kepada pamannya. Apalagi pamannya yang merawatnya. Ya banyak berbuat baik untuknya. Cinta kepadanya itu cinta tabiat namanya. Cinta tabiat. Orang tua cinta kepada anaknya. Maka cinta tabiat itu tidak dipermasalahkan. Jelas ya? Di kelanjutan ayat walakin Allah yahdi mayyasha. Terdapat bahwa hidayah itu hanya Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wahu a'lamu bil muhtadin. Terdapat penetapan ilmu Allah. Iya. Dan terdapat hikmah Allah. Karena Allah berhidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Baik. Setelah itu beliau bawakan <clears throat> sebuah hadis di sini yang terdapat di dalamnya penyebutan dua ayat. Kata beliau fi sahihi an ibn al-musayyib fi sahihi an ibn al-musayyib an abihi. Salah harokat ya di, diperbaiki bukan ibn al-musayyib tapi ibn al-musayyib. Ibn al-musayyib. Baik. Memang ada sebagian kadang yang berkata boleh dibaca ibnu Musayyib, dari Ibnu Musayyib. Tapi itu riwayat yang lemah. Dan yang benarnya ibnu Musayyib itu dia tidak suka dipanggil ibnu Musayyib. Dia senangnya dipanggil ibnu Musayyib. Ya. Dan saya selama saya baca dari guru, tidak pernah ada guru yang membaca ibnu Musayyib membacanya semuanya membaca Ibnu Musayyab. Baik. Kata beliau fi sahih dalam as-sahih. As-sahih maksudnya apa? Hah? <clears throat> Fi sahih maksudnya di sini sahih Bukhari dan sahih Muslim. Dua-duanya mengeluarkan hadits ini. Iya. Yeah. Di Bukhari ada, di Muslim juga ada. Di sebagian nuskha yang menyebutkan ini di Sahih Bukhari saja itu kurang ya. Ini ada juga di Sahih Muslim. Malah saya hafalnya hadits ini dari Sahih Muslim di Kitabul Iman. Baik. Itu penyebutan as-sahih, kadang sederhana ya. Kadang uh, ada orang mengatakan ini riwayat Bukhari Muslim. Padahal dia di Bukhari saja, nah, itu masalah ya. Tapi kadang ada yang berkata ini riwayat Bukhari saja, padahal dia ada di Muslim. Kata sebagian orang, kenapa dipermasalahkan? Kan kalau saya sebut Bukhari saja nggak ada masalah. Ya betul nggak ada masalah, siapa yang melarang? Kan begitu. Tetapi kalau di istilah ahli hadith, biasanya ahli hadith itu kalau dia ada hadith, kalau hadith itu ada di Bukhari dan Muslim, terus disebut Bukhari saja, itu dipermasalahkan oleh ahli hadith. Karena itu di buku-buku hadith, kadang si muallif keliru dia katakan riwayat Bukhari saja. Datang yang mensyarah, dia katakan bahwa ini riwayat Bukhari dan Muslim, dia tambah. Jelas ya? Karena itu antum lihat di dalam uh, Umdatul Ahkam itu ada takibat terhadap Ibnu Abdul Ghani. Ketika dia mengatakan pada sebagian riwayat Bukhari Muslim, pada riwayat Muslim saja riwayat Bukhari saja. Dan ada sebagian buku terkait dengan hadis ada takibat juga dari para ulama karena dikatakan riwayat Bukhari saja atau Muslim saja pada riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini penting ya. Apalagi kalau misalnya haditnya diriwayat Bukhari Muslim, tapi dia sebut selain Bukhari Muslim. Misalnya ini hadit riwayat Abu Daud, padahal dia diriwayat Muslim. Nah, itu masalah besar di kalangan orang yang belajar hadit. Sebab dasarnya yang diberi rujukan kemana? Ke Bukhari dan Muslim. Baik, ini pengetahuan ya, saya sebutkan di sini. Ya mungkin ada manfaatnya nanti di pelajaran ilmu hadit. Ya di sebagian pembahasan itu memang kadang ketika kita baca buku ya bisa masuk ke berbagai ilmu. Ya tapi di dalam uraian pembahasan kadang diisyaratkan isyarat hanya masuk isyarat-isyarat saja di dalam penjelasan. Baik. Namun isyarat-isyarat seperti itu penting ya. Saya dapat di beberapa buku itu subhanallah dia di buku fikih tapi ada faidah-faidah hadits yang dia sebutkan di situ. Ya, seperti misalnya uh, ada kitab judulnya Tarhut Tathrib. Ya. Dia ini men mensyarah dari apa namanya kumpulan sanat-sanat yang dipilih oleh Al-Iraqi. Jadi Al-Iraqi ketika anaknya Waliuddin Al-Iraqi anaknya mau menghafal oleh Al-Iraqi dipilihkan sanat-sanat yang bagus dan hadit-hadit yang bagus dengan bab-bab fikih agar supaya anaknya hafal. Nah, maka tulisan beliau ini akhirnya beliau syarah menjadi tarhut tasrif. Begitu syarahnya belum selesai, beliau meninggal, disambung lagi oleh anaknya. Nah, itu jadilah tarhut tasrif. Ya, 8 juz dicetak dalam 4 jilid. Nah, di situ ada faidah-faidah ya, masya Allah, bagus sekali. Padahal dia syarah terhadap apa? terhadap hadit-hadit. <coughs> Baik. Jadi katakan di sini dalam as-sahih dari Ibnu Musayyab dari ayahnya. Jadi ya, kalau disebut Ibnu Musayyab itu cuma satu. Maksudnya Sa'id siapa? Ibnu Musayyab rahimahullahu taala. Salah seorang dari ahli fikih di kalangan tabi'in di kota Madinah yang digelari dengan gelar Al-Fuqaha As-Sab'ah. Ya. Pernah dengar ya? Al-Fuqaha As-Sab'ah, tujuh ahli fikih dari kota Medina Nah, ini gelar di kalangan ahli apa namanya? Ahli fikih. Ya, jangan cuman kenal ini aja pemain sepak bola 11 orang. Ya, apalagi penggawa 5. Hah? atau yang semisal dengan itu. Ini tujuh ahli fikih. Siapa tujuh ahli fikih di kota Udina? Ah, satu, saya itu belum bersayap. saya sudah bantu. Yang kedua Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar siddiq Yang ketiga Sulaiman bin Yasar. Yang keempat Urwa ibn Zubair ibn Al-Awwam. Hah? Yang kelima Kharija ibn Zaid. Yang keempat Ubaidullah. Ubaidullah ibn Utbah ibn Mas'ud. Ah, yang keenam sudah, yang tujuh, Taib Abu Bakar bin Abdurrahman Ibn Al-Harith. Tujuh. Dikumpul dalam dua bait syair ada yang tahu dua bait syairnya? Ada yang hafal? Beda pertanyaannya. Ada yang tahu? Apa pelihat buku nggak ada masalah. Kalau ada yang hafal, nah harus baca dari hafalan. Idza qila man fil ilmi sab'atu hurin riwayatuhum anil ilmi laysat kharija. Fakulhum Ubaidullahi Urwatu Qasimun Saidun Abu Bakrin Sulaimanu Kharija. Nah itu gampang kalau hafal dua bait syairnya. Insya Allah ingat nama-namanya. Jelas ya? Sudah hafal semua kan? <laughs> Perlu diulangi? Ya. Uh, bagian yang pertama dari bait syair yang pertama. Ida qila man fil ilmi sab'atu hurin. Apabila dikatakan tentang ilmu tujuh lautan. Yang kedua, riwayatuhum anil ilmi leisat kharijah riwayat mereka tentang ilmu tidak pernah keluar dari ilmu. Fakulhum maka katakanlah siapa mereka ini. Ubaidullahi Urwatu Qasimun. Katakanlah mereka Ubaidullahi Urwatu Qasimun. Sa'idun Abu Bakrin Sulaimanu Kharijah. Tujuh semuanya. Ya, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, Urwa ibn Zubair bin Al-Awwam, Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq, Sa'id ibn Musayyab ibn Hazm. Ya. Empat, Abu Bakar bin Abdurrahman ibn Harith. Terus, yang keenam, Abu Bakrin Sulaiman Sulaiman ibn Yasar. Terus yang ketujuh, Kharijah, Kharijah ibn Zaid. Nah, selesai. Baik, dikatakan di sini Ani bin Musayyab an abihi dari ayahnya. Ayah beliau Musayyab ibn Hazm. Iya. Musayyab ibn Hazm. Beliau meninggal di pemerintahan Uthman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Baik. Jadi Said ibn Musayyib ibn Hazm ibn Abi Wahab ibn Amr ibn Aid bin Imran ibn Makhzum Al-Qurashi ibn Makhzum itu itu nisbat mereka Al-Makhzumi ya Al-Makhzumi kalau Said bin Musayyabnya itu dikatakan penghulu para tabi'in imamnya para tabi'in dan para ulama membicarakan siapa yang paling afdal antara Uwais Al-Qarani ataukah Sa'id Ibnu Musayyab. Tidak diragukan dari sisi ilmu Sa'id Ibnu Musayyab lebih apa? Dahulukan. Adapun Uwais Al-Qarani dari sisi keutamaan dan ibadah beliau lebih apa? Beliau lebih dahulukan. Sebab luar biasa ini Uwais Al-Qarani ya. Ya, dia tidak berjumpa dengan Nabi, tapi Nabi berkata kepada Umar, nanti akan datang seseorang bernama Uwais dari Bani Qaran. Kemudian Al-Muradi. Maksudnya Al-Qarani Al-Muradi. Ya, dia nanti akan datang. Dia orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Pernah terkena penyakit sopak. Putih semua badannya, kemudian dia sembuh kecuali di betisnya ada seperti dirham tersisa di betisnya. Kalau kamu ketemu dengan orang itu, maka mintalah supaya kamu didoakan. Jadi Umar di masa pemerintahannya, ya itu sering nanya. Kalau ada orang-orang Yaman datang, dia tanya, apakah di tengah kalian ada waste dari Bani Qaran kemudian Al-Muradi? Terus dia tanya, sampai akhirnya ketemu. Ya, kemudian minta didoakan. Jelas ya? Dan di biografinya banyak hal yang menunjukkan tentang apa? Ibadah beliau rahimahullahu taala. Ya, salah satu di dalam hadis itu di riwayat Muslim ya hadisnya. Waktu itu Umar berkata ketika ketemu, "Kamu sekarang mau pergi kemana?" Maka disebut dirinya mau pergi ke wilayah kalau saya nggak salah Kufa atau kemana gitu. Kata Umar, "Inginkah kamu saya tuliskan kepada gubernurnya di sana?" Kata Wisal Qarni, "Saya nggak perlu apa-apa." Ya. Itu dari apa namanya? Uh, dari sikap-sikap beliau yang disebutkan di dalam riwayat-riwayat yang sahih. Jadi Said bin Musayyib ini imam tabi'in. Beliau meriwayatkan dari ayahnya. Ayahnya itu namanya Musayyib ibn Hazm. <clears throat> namanya Musayyib ibn Hazm. Iya. Beliau Musayyib ini sahabat. Dan ayahnya Hazen juga sahabat. Jadi Said Ibn Musayyab Ibn Hazen. Ayah beliau sahabat, kakek beliau juga sahabat. Hazen ini artinya apa? Kesedihan. Itu ada haditnya dalam apa namanya riwayat Al Bukhari, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya Nabi minta kepada Hazen supaya ganti namanya, tapi dia tidak ganti namanya. Maka kata Said bin Musayyab, terus kesedihan menimpa keluarga kami. Ya. Subhanallah. Itu disebutkan oleh para ulama ya tentang pentingnya nama itu. Karena nama itu panggilannya doa kebaikan untuk orang. Baik. Anahu qala beliau berkata, "Lamma hadarat Abu Talib bin al-wafa." Begitu Abu Talib didatangi atau dihadiri oleh <clears throat> kematian. Sudah masuk waktu dulu. Hah? Baik, kita break dulu ya sholat duhur.